Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa qala radhiyallahu anhu idza arada al-insanu an yaf'ala shay'an min al-mubahat falyuqabil baina fawaidihi wa afatihi wa yaf'al ma tazidu fawaiduhu ala afatihi kama dhakaru fi nikah liman arada wa mithalu man yatruku shay'an ra'a fi tarki maslahah ma'a annahu mubah وربما فعله بعضهم على نية حسنة كمثل الرجلين اللذين دق أحدهما رفقة في جدار فسئل لماذا فقال لابن السبيل يعلق بها متاعه فجاء الآخر فأخرج فقيل له لماذا قال يأتي أعمى أو غيره فتدق عيناه قال سيدنا فكلهم أثيبوا لكن الأخير نفذت بصيرته لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح وذلك المثل كمن يترك القهوة أو يرى في ترك الجواب في المساجد مصلحة أو كما قال أو ما هذا معناه. Manusia itu jika menghendaki berbuat sesuatu Ada rencana berbuat sesuatu daripada hal yang mubah bukan yang wajib Maka dia harus membandingkan antara faedah dan risiko keuntungan dan risiko. Pikir dulu. Dan dia hendaknya memilih yang menambah faedahnya. Yang mana yang lebih unggul faedahnya daripada risikonya? Pilih. Jangan sampai akhirnya spekulasi maksudnya dalam urusan yang mubah. Contoh nikah misalnya. Saya kalau kawin sama ini apa faedahnya? Matikan TV-nya. Apa faedahnya? Kalau saya kawin dengan ini, dilihat risikonya apa? Cari yang bisa menambah faedah, bukan ada risiko. هيا dah. Iya, bukan yang ada risiko Hah? jangan sampai kalau misalnya misalnya kalau saya melaksanakan ini ternyata ada masalah kalau aku ninggalkan ini ternyata ada masalah jangan dilakukan jadi antara kamu melakukan itu faedah atau meninggalkan itu ada faedah. Maslahatnya itu yang mana yang lebih besar? Melaksanakan atau meninggalkan itu urusan mubah. Ini gambarannya. Saya berolahraga. Manfaatnya apa? Kalau meninggalkan olahraga, maslahatnya apa? Itu harus dipikir. Jika lebih baik meninggalkan jangan melakukan. Hah? Jangan melakukan. Kemudian para oleh Allah dari itu sebagai Sebagian mereka melaksanakan tadi itu dengan niat hasanah. Niat yang bagus sehingga mubah tadi itu menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh makan, dia niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadi energi, jadi kekuatan sehingga dia tadi itu bisa dakwah supaya dia taklim tadi itu tidak terganggu dengan lapar, maka makannya tadi itu adalah ibadah. Wa man nawa bi aklihil wa fi ta'atillah lahu maqad nawa. Tak kasih gambaran yang lain. Saya pergi ke Umbulan. Mubah kan? Mau mandi ya dari sana. Kalau kamu pergi ke sana manfaatnya apa? Enggak ono seger Kalau kamu tidak pergi ke sana manfaatnya apa? Ya enggak apa-apa. Ya bisa eh, di sini bisa mutolaah, ana bisa belajar atau yang lainnya. Berarti meninggalkan yang mubah ada maslahat kan? Tinggalkan. Enggak usah pergi ke sana. Kemudian setelah itu kamu laksanakan yang mubah dengan niat yang baik, maka yang mubah akan dihukumi menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di sini ada dua orang. Ada dua orang mendapatkan satu pasak apa? Jadi sejenis paku tapi dari kayu gitu. Lincip gitu. Ya, di sini tak ada di jalan ada dinding itu, paku ada di situ. Eh, apa urusannya kamu paku ada di situ? Apa? Enggak anak punya niat baik katanya. Apa niat kamu baik? Enggak kalau ada musafir lagi bernaung ada di sini kan lumayan bisa untuk nyentelkan bajunya. Paham ya? Oh bagus itu. Ada datang yang lainnya cabut. Loh. Kenapa itu cabut ini? Ini terlalu menonjol ini. Kasihan kalau ada orang buta bisa ketabrak ini nanti. Soalnya dikatakan dua-duanya nih dapat pahala. Cuma yang mencabut itu lebih gede bahalanya lebih benar. Loh, masalahnya apa? Masalahnya darul mafasid mugaddam ala jalbil masalih. Hah? Mencegah diri daripada yang mafasid, yang merusak, yang merugikan itu lebih baik daripada mendatangkan maslahat. Begitulah dalam semua tindakan kita. Ana ini dapat mafsadah seberapa dan dapat maslahat seberapa. Dahulukan mafsadahnya. Hindari mafsadah itu dulu, tapi urusan mubah ya. Tapi urusan taat, kalau anak sholatin anak bisa riak, anak nggak sholat aja dah. Ya ini nggak benar ini. Ini urusan yang mubah harus begitu. Lebih dahulukan darul darul mafasid daripada jalbin masalah gitu. Gambarannya yang lain, televisi misalnya televisi. Anak nonton TV, TV itu ada banyak manfaatnya loh. Cuma ya ada sih mafsadahnya itu ada. Lah kalau begitu darul fasid bukan dari ulama soleh, patahin nonton TVmu. Itu loh. Paham ya? Jangan kamu kalau melihat ada faedah, ada manfaat, ada madarat, kemudian kamu bandingkan, ojo wis, jangan bermadarat itu sudah taat sudah. Tinggalkan madaratnya sudah sudah itu lebih bagus. Nah, jadi lebih dipertimbangkan madaratnya daripada manfaatnya. Ayah. وقال رضي الله عنه ينبغي للإنسان إذا قال له أخوه كيف أصبحت أو كيف أمسيت أن يقول كما قال يقول بعضهم أصبحت وبي من النعم ما لا أحصي مع كثرة ما أعصي تعصي الله وتدعي أنك تحبه قال بعضهم تعصي إلهك ثم تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع قال سيدنا عبد الله الحداد يذل الإنسان أنه في مقام الصبر ولو أمعن النظر لرأى أنه في مقام الشكر فينبغي للإنسان أن يمضي كل أوقاته في الشكر على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم لأن ابن آدم أكثر ما يؤتى إلا من ترك الشكر وتحفظوا على نعمة الإسلام بالشكر عليها بحفظ اللسان ومن الإنسان التحفظ وعلى الله الحفظ ويطلب الإنسان الحفظ بقوله احرسنا وإياهم إلى آخره عند الاحتضار في الموت وهو الكرم الكبير يعني حسن الخاتمة وكل من يعول على حسن الخاتمة yabdhulu nafsahu fi ta'allum wa ta'lim walau bi an yaksida al-jahila bi nafsihi رقبته yas'a fi fikaki raqabatihi wa najatiha Ah, manusia itu coba duduknya jangan di situ sana. Udah penuh kok situ. Manusia itu jika ada yang berkata kaifa asbahta Gimana keadaan kamu? Pagi ini, sore ini Jawabannya jangan Cukup Alhamdulillah gitu saja Baik gitu Tapi asbahtu Wabi minan ni'amma usi. Aku keadaanku Pagi ini misalnya atau sore ini misalnya Mendapatkan nikmat yang tidak terhingga Ma'akathrati ma'asi Padahal aku banyak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak Allah memberikan maksiat padahal maksiat. Eh, banyak Allah memberikan nikmat padahal dia banyak maksiat kepada Allah. Jadi ya tetap tidak dibutakan matanya padahal ngelihat haram. Nggak ditulikan telinganya padahal mendengarkan haram. Masih dikasih sehat walafiat padahal selalu lupa kepada Allah. Taksir ilaha wa tadda'i annaka tuhibbu. Model. Kamu mengaku cinta tapi kamu maksiat. Kamu mengatakan cinta tapi kamu nggak patuh. Model. Taksi ilahaka thumma taz'umu hubbahu hadza la'amri fil qiyasi badi'u. Kamu maksiat kepada Tuhan kamu, tapi kamu menyatakan cinta sama Tuhan. Ini enggak masuk akal lah. Ini dah satu hal yang tidak masuk akal. Orang yang cinta itu adalah siap berkorban untuk yang dicintai. Cinta sama anak, siap susah payah demi untuk membahagiakan anak. Cinta sama Allah ya harus siap ibadah dengan semaksimal mungkin, menjauhi maksiat dengan sejauh mungkin demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Haddad berkata, ya dunul insan annahu fi sabar sabr." Kadang-kadang manusia itu merasa dirinya sabar mendapatkan ujian Allah. Walau am'ana nadhar, kalau seandainya dia meneliti, sebenarnya laraan ra'a annahu bersyukur, Dia menjadi orang bersyukur sebetulnya. Nih, tak kasih gambaran. Kadang-kadang kita ini sok menjadi orang yang sabar. Sebenarnya bukan sabar, sebenarnya dia harus bersyukur. Seharusnya dia bersyukur. Gambarannya begini. Dia tadi itu misal-misal dia punya pekerjaan kok saat itu rugi. Allah, ya sabar wis. Padahal dia jadi kaya raya sudah. Hanya saat itu saja dia rugi. Dia menganggap dia itu sabar sudah. Ya wis, ya mau diapakan sudah. Takdir, ya kita harus sabar loh. Inti ini harus syukur karena inti sudah lebih kaya daripada yang lainnya. Paham nih ya? Dia kehilangan duit, kehilangan duit. Dia menganggap dia sabar. Ya sabar, saya harus sabar. Kehilangan itu harus sabar. Padahal seharusnya dia syukur. Kenapa dia sehat walafiat? Kalau kehilangan tangannya? Kalau kehilangan matanya? Kadang-kadang manusia itu merasa dirinya itu sabar. Sebenarnya enggak, dia nggak syukur. Paham nih. Ya? Dia sebenarnya tidak syukur, bukan sabar, tidak syukur. Nah, karena itu jangan kita menilai setitik daripada ujian, tapi ingatlah anugerah yang begitu berlimpah gitu. Aja sakit gigi, sakit gigi itu yang kamu rasakan. Mau kamu tidak sakit kok, tidak kamu syukuri. Telinga kamu tidak sakit, tidak kamu syukuri. Jantung kamu tidak sakit, tidak kamu syukuri seluruh anggota badan kamu sehat walafiat ya kamu syukuri hanya gigi kamu sakit kamu menyatakan sabar inti bukan sabar inti nggak syukur eh? karena itu sepatutnya manusia dari itu menggunakan seluruh waktunya dalam syukur terhadap nikmat Allah khususnya nikmat Islam ada Islam saja inti nggak ada berhentinya syukur Walaupun seluruh anggota badan kamu sakit, harta kamu ludes semuanya. Tapi ada Islam, syukur sebetulnya. Karena itu Allah ni'am. Jadi manusia tadi itu sebenarnya nanti banyak gagal karena tidak banyak mensyukuri nikmat Allah yang begitu berlimpah. Tapi dia hanya menghitung sedikit daripada ujian Allah dan dia merasa harus sabar menerima itu. Kemudian dikatakan jagalah nikmat Islam ini dengan cara mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Islam yaitu patuh dengan ajaran Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga kamu. Hah? Selalu menjaga kamu. Jagalah nikmat semuanya dari itu di antaranya dengan cara menjaga lidah kita jangan sampai ngomong nggak ada manfaatnya. Maka Allah akan menjaga kamu daripada segala kesalahan nantinya. Kemudian mintalah kepada Allah untuk selalu dijaga. Utamanya dijaga daripada mati sul khotimah. Hah? Kalau kamu menyatakan wahrusna wa iyyahum bi'ainika allati la tanam, bayangkan ketika kamu mau mati kira-kira apa yang perlu dijaga? Kira-kira apa yang perlu dijaga saat itu? Kalau kamu sudah nazak, ah disitulah dijaga supaya imannya kamu tetap nggak lepas daripada kamu artinya mati husnul khatimah dan perlu kamu ketahui orang yang berharap husnul khatimah itu yabdzul nafsahu fi ta'lim wa ta'allum dia harus siap menggunakan seluruh jiwanya untuk mengajar dan untuk belajar itu orang yang ingin husnul khatimah Ya saya niat ngajar tapi gak ada yang mau belajar. An yaksidal jahil binafsi. Dia datangi orang yang jahil. Mau tak ajari wudhu gak? Saya siap ngajari wudhu gratis. Ini orang mengharap husnul khotimah ini. Datang kepada orang-orang gak ngerti. Mau tak ajari sholat gak? Jangan nunggu didatangi. Gak ada yang belajar sama anak. Inti datang kepada mereka. Kenapa? Li'annau yas'a fi fikaki rogobatih wa minan nar. Karena orang yang mendatangi orang yang bodoh ngajari tadi itu itu berarti orang yang sudah berusaha untuk melepas tanggungan pada dirinya, kewajiban pada dirinya. Dan itu adalah kunci selamat dari neraka Allah. Kenapa? Orang yang bodoh itu nanti nuntut loh sama kamu. Orang yang sholatnya nggak benar nanti nuntut sama kamu dari kiamat. Anak nggak pernah diajari, dibiarkan anak sholat nggak benar. Datangi mereka, cari karena itu jangan hanya cukup membuat madrasah kemudian tunggu orang yang daftar. Tapi keliling. tal tal, Ayo, tak ajari kamu. Begitu seharusnya. Nah, kenapa? Untuk menyelamatkan kamu daripada tuntutan mereka. Karena itu kewajiban kamu untuk mengajarkan kepada mereka kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. a'lam.